Penjelasan Ustadz bagaimana cara mendapat sholat khusyuk Lima Langkah yang pertama Ketika wudhu Khusyuk waktu wudhu Waktu air disiramkan ke wajah Keluarlah dosa dari kelopak biji mata Waktu air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jari tangan. Waktu air disapukan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu berwuduk tak boleh ngobrol. Buka keran. Ah, itulah karena aku sebut. Boleh. Dah. Selesai dari tempat uduk masuk ke dalam dilarang tasbih. Apa tasbih? Letak, letak, letak, letak. Gak boleh tasbih. Yang boleh tasbih. Bukan tasbih, tasbih letak. Apa salahnya tangan-tangan saya? Hatimu rusak. Maka masuk tasbih. Kalau ada kawan dengannya ngobrol, subhanallah, subhanallah. Iya siapa anak subhanallah, subhanallah. subhanallah. Dirokan Hulu tuh biasa karena saya tengok kebiasaan sini kalau udah duduk masjid pasti. Allah Allah Allah Allah. Allah, Allah. Tuan-tuan pelipat, tuan-tuan mursid. Saya bukan baru bukan dulu, tujuh tahun dah tahu saya. Tak pulus. Saya kita sangka tidur, kalau di belakang nampaknya tidur tuan nih. Dan pas tengok tangannya, oh tak tidur. Nah, jadi hati ini dijaga. Yang ketiga, lalu kemudian Konek antara mulut dengan hati hati sebesar jantung yang berdetak berdegup gup, gup, kalau ada pegang tak berdegup biar kami gulung berdegup Allah Allah Allah Allah Allah ah konek antara ini dengan mulut Bismillahirrahmanirrahim kata mulut Konek agak-agak jauh connectingnya konekkan balik agak-agak jauh koneknya konekkan balik agak-agak jauh konekkan balik macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah agak jatuh naik balik jangan jatuh melompat sempat pula nanggu nanggu ikan macam bawa Honda agak-agak lari mengantuk naikkan balik agak macam nyetir mobil agak-agak mengantuk balikkan balik begitulah dia yang keempat mulut bergerak Ya khabab. ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja. Kata khabab Ibnul Az, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu dua kemungkinan. Kalau tak dia jahil, pokak. Yang mendengar itu telinga kita. Yang kelima, paham maknanya. Saya tak menyuruh menghafal, yang dihafal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bukan begitu maksudnya. Paham aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati at-tahiyatul mubarakat salawatut thayyibatullah assalamu alayka begitu kata Syekh Ali Pampawi dalam kitab Salat Khusyuk